uh, apa uh, saya mau bertanya uh, ya ini ada seorang ibu ya yang suaminya meninggal dan mendapatkan Siapa meninggal? Suaminya meninggal. Keluarganya? Ya. Suami. Suaminya meninggal. Ya. Nah, baik, agak mic-nya. Oh, oh ya. Dan mendapat uang hasil tasiah tuh Bu, bu ya Gimana? Hasil uang tasiah uh, pelayat. Uh, uang. uang dari ya. orang lain. Ya, dari orang lain. Tapi uh, uang itu dibelikan untuk perhiasan. Uh, hukumnya gimana Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun masalah ada orang meninggal dunia kemudian ada orang ngasih duit. Maka itu adalah duit itu bukan duit yang perlu diwaris. Karena itu bukan duitnya mayit. Yang perlu diwaris adalah hartanya sang mayat, sang orang yang meninggal dunia. Tapi harta yang diberikan oleh orang bantuan ya kepada siapa yang menerima. Kalau diberikan kepada anak maka itu duitnya sang anak, kepada istri duitnya sang istri. Mau diberikan roti dibagi-bagi juga boleh beli emas juga boleh diberikan ke pesantren juga boleh karena itu duitmu sebagai seorang istri dan itu tidak perlu diwaris karena itu adalah hadiah pemberian yang diwaris adalah yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia adapun pemberian setelah meninggal itu bukan warisan tapi hadiah dan hadiah boleh dijadikan apa saja yang penting sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala